Allah mengangkat Talut sebagai pemimpin juga dengan ilmu. Dan Allah Subhanahu wa taala mengangkat umat ini juga dengan ilmu. Ilmulah kekuatan yang tidak akan pudar dan tidak akan mati. Ilmu yang akan menjaga umat ini dari kehinaan dan dari kesalahan. Tanpa ilmu, umat ini akan terus terpuruk dan jatuh dalam kehinaan. Diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dari Tamim Abdari ia mengatakan Fatawala an-nas fil bina'i fi zaman Umar. Orang-orang sibuk membangun rumah-rumah mereka pada zaman Khalifahan Umar bin Al-Khattab. Maka Umar pun berkata, "Ya ya ma'syar al-Uraid, al-ard al-ard, innahu la Islam illa bi jama'ah, wa la jama'ata illa bi imarah, wa la imarata illa bi ta'ah." Faman sawwalahu qaumuhu 'ala al-fiqh, kana hayatan lahu wa lahum. ومن سوده قومه قومه على غير فقه kana halakan lahu wa lahum. Bila mengatakan wahai sekalian bangsa Arab, peliharalah tanah air kalian. Sesungguhnya tidak akan tegak Islam tanpa jemaah dan tidak, tidak akan tegak jemaah tanpa pemerintahan dan tidak akan tegak pemerintahan tanpa ketaatan. Barang siapa diangkat oleh kaumnya menjadi pemimpin dengan berbekal ilmu, maka merupakan kehidupan baginya dan bagi mereka. Dan barang siapa diangkat oleh kaumnya menjadi pemimpin tanpa bekal ilmu, maka merupakan kehancuran bagi dirinya dan bagi mereka semua. Merupakan kehancuran umat manusia mengangkat orang-orang jahil menjadi pemimpin Inna Allah la yanzi'u ilman intizahan, la yakbidul ilma intizahan. La, la yanzi'u ilma intizahan. Walakin yantazi'uhu biqabdil ulama. Akan tapi Allah mengangkat ilmu dengan mewafatkan para ulama. Hingga apabila tidak tersisa orang alim di atas muka bumi maka orang-orang mengangkat orang-orang jahil. Manusia mengangkat orang-orang jahil sebagai pemimpin mereka. Lalu orang-orang jahil itu ditanya dan mengeluarkan fatwa tanpa ilmu. Fatallu wa adallu. Mereka sesat lagi menyesatkan. Ini kehancuran bagi dirinya dan kehancuran bagi semua ya rakyatnya. Artinya kriteria mutlak yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin adalah al-ilm. Dia harus orang yang alim. Hingga dengan ilmu itu dia mengatur dia membawa rakyatnya kepada marfadillah. Kepada apa-apa yang diridai Allah subhanahu wa ta'ala. Jabatan kepemimpinan adalah amanah. Dan kita harus menyerahkan amanah kepada ahlinya. Inna allaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu, kaum muslimin, agar menyerahkan amanat kepada yang layak untuk memegangnya. Termasuk amanat di sini, bahkan amanat yang sangat besar adalah amanat kepemimpinan. Kita harus menyerahkan kepada orang yang ahli. Jika tidak, jangan pandai-pandaian mengangkat pemimpin yang tidak ahli, mengangkat orang bodoh sebagai pemimpin. Konsekuensinya adalah mereka akan binasa. Dia binasa, pemimpin itu binasa, dan orang lain juga ikut binasa. Ikhwani fi din azani Allah wa Kematian seorang alim adalah sumbing dalam tubuh Islam yang tidak akan mungkin ditambal dengan apapun sepanjang zaman. Yang patut ditangisi oleh umat ini adalah kematian, kepergian para ulama yang kita tidak tahu kapan dan bila ulama-ulama itu akan muncul. Ratusan ribuan jutaan mujahid boleh mati setiap hari. Tapi kematian ulama itu tidak ada ya tidak ada penggantinya ya suatu kepiluan atau kesedihan musibah yang kita tidak dapat untuk menanggungnya dan perlu ditangisi oleh umat ini maka dari itu ikhwani fitina azanillahu iyakum jangan katakan sudah banyak ulama ulama adalah sedikit maka dari itu kita harus berebut-rebut men meng mengangkat derajat diri kita, meningkatkan kualitas mutu ilmu kita, hingga dengan itu diharapkan muncul ulama-ulama pengganti ya mereka-mereka yang telah lalu dan telah wafat. Demikian ikhwan fillah. Diriwayatkan dari Hilal bin Khabbab, dia berkata, saya bertanya kepada Sa'id ibnu Jubair, wahai Abu Abdullah, apakah tanda kehancuran manusia? Beliau menjawab, apabila ulama-ulama mereka telah wafat. Kita baru ditimpa musibah kematian tiga orang ulama besar, yaitu Syekh bin Bas, rahimahullah, Syekh Al-Bani, dan menyusul yang ketiga, Salih Salatah, yaitu Syekh bin Utsaimin. Ini adalah musibah besar yang menimpa umat ini di akhir zaman. Zaman sekarang ini. Di, di tengah kelangkaan para ulama. Sementara umat sekarang ini sangat membutuhkan bimbingan mereka. Pengarahan mereka. Kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memunculkan. Ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah ulama-ulama salafiyin yang membimbing umat ini kepada agamanya yang lurus, agamanya yang sahih. Nah, demikian ya qanifidin azani Allah wa iyyakum. Kaidah yang ketiga yang telah kita bahas tadi tentang keutamaan, kemenangan, kejayaan hanya dapat diraih dengan ilmu. Kita akan lanjutkan kaidah yang keempat yaitu simamul amani minal kufri wal hazimati bi ittiba'il kitabi was sunnah jaminan aman dari kekufuran dan kekalahan adalah ittiba yaitu mengikuti Al-Qur'an dan As-Sunnah. Saya ulangi, simamul amani minal kufri wal hazimah biittiba'il kitabi wa sunnah. Jaminan aman dari kekufuran dan kekalahan, kehinaan, keterpurukan adalah mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengatakan dalam kitabnya, Ya ayuhalladina amanu in tuti'u fariqam minal ladina utul kitab yaruddukum ba'da imanikum kafirin wa kaifa takfurun wa antum tutla alaikum ayatullah wa fikum rasuluh wa man ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua hal yang sangat penting yang pertama ambisi dan tujuan orang-orang kafir terhadap kaum muslimin. Yang kedua adalah cara jaminan keamanan dari makar dan keinginan tujuan orang-orang kafir tersebut. Yang pertama yaitu ambisi dan tujuan orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sini keinginan orang-orang kafir itu adalah kamu tuti'una kamu mengikuti melatahi mereka dengan tujuan yaruddukum ba'da imanikum kafirin kamu keluar dari agama itu tujuan mereka dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan Wadda kathirun min ahlil kitab law yaruddunakum ba'da imanikum kuffaran hasadan min indi ampusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haq. Sebagian besar ahli kitab menginginkan, ini tujuan mereka, ini keinginan mereka, ini ambisi mereka. Agar mereka dapat mengembalikan kamu kepada kekafiran setelah kamu beriman. Karena dengki yang timbul dari diri mereka sendiri setelah nyata bagi mereka kebenaran Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala berkata kepada mereka walau bagaimanapun besarnya makar ya hingga mampu melenyapkan, gunung ya mereka akan lakukan itu untuk menyesatkan kamu untuk memurtadkan kamu dari agama. Waqad makaru makruhum wa indallahi makruhum wa in kana makruhum litazula minhul jibal. Dan sungguhnya makar mereka itu amat besar sehingga gunung-gunung dapat lenyap karenanya. Mereka membuat makar. Dan wa indallahi makruhum. Makar mereka itu tercatat di Allah Subhanahu Allah Subhanahu wa taala mengawasi makar-makar mereka itu. Allah mengetahui makar-makar mereka itu. Apa makar mereka? Makar orang-orang kafir terhadap kaum muslimin adalah bagaimana kaum muslimin meninggalkan ajaran agama mereka. walantarta angkal yahudu alan nasara hatta tattabi'a millatahum. Dari sini para ulama mengambil kaidah al-kufru millah wahidah. Kufur itu satu bentuk, satu macam, satu model. Apapun nama kekufuran itu, Yahudi, Nasrani, Buddha, Sinto, dan lain sebagainya, kekufuran itu satu millah. Yaitu kufur. Konsekuensinya adalah hum fitakdib, selalu mendustakan ayat-ayat Allah subhanahu balilladzina kafaru fitaknif, Allah Subhanahu wa taala di sini menyebutkan darab. Ya, darab fi takdim. Fungsinya apa? Menjelaskan kepada kita bahwa konsekuensi dari kekufuran mereka itu adalah mereka selalu berada dalam keadaan mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang ingin ditularkan oleh orang-orang kafir kepada kaum muslimin. Ya, kepada kaum kaum muslimin. Bagaimana kaum muslimin mengikuti mereka, mengikuti pemikiran mereka, mengikuti tata cara kehidupan mereka, mengikuti pola pikir mereka. Dalam mendustakan ayat-ayat Allah, dalam menolak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan dalam menolak syariat Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat antum dapat lihat bagaimana bentuk model orang-orang seperti ini yaitu sebagian anak-anak kaum muslimin sebagian bocah-bocah yang dididik di Amerika ataupun di Eropa belajar Islam di sana. Apa yang diajarkan? Fitadib, bagaimana mereka itu selalu mendustakan ayat-ayat Allah dengan berbagai cara, dengan cara ada yang halus dan ada yang kasar. Intinya mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Contohnya penolakan beberapa hadis yang mereka rasa tidak selaras, tidak sejalan dengan perasaan dan akal pikiran mereka. Salah satu contohnya adalah perkataan Menteri Agama yang lalu, yaitu Munawir Sadali, yang mengatakan hukum waris sekarang ini nggak aktual. Kenapa nggak aktual? Karena sekarang ini banyak wanita yang berkarir. Karena wanita-wanita yang melanggar hukum Allah itu, hukum Allah ditolaknya. Hukum waris nggak aktual lagi sekarang ini, nggak cocok. Laki-laki dapat bagian dua kali lipat dari dari wanita. Caranya sama. Bahkan kalau wanitanya berkarir dapat lebih kebalikannya. Laki-laki jadi perempuan, perempuan jadi laki-laki. Coba lihat cara berpikir orang-orang seperti ini. Nah, mereka didik, dididik ala barat, berpikir ala barat. Apa tujuan orang-orang barat, orang-orang kafir? Bagaimana anak-anak kaum muslim punya pikiran-pikiran seperti ini? Balil ladzina kafaru fi Sesungguhnya orang-orang kafir itu fi dalam keadaan selalu mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kita katakan proses pemurtadan kaum muslimin, penolakan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Harus kita waspadai. Seperti eh, akhir-akhir ini muncul seruan propaganda Islam liberal, penyatuan agama dan lain sebagainya. Ini adalah salah satu makar yang telah Allah peringatkan dalam kitabnya. In tutiu farikum minal ladina utul kitab yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Kamu akan kembali kepada kekufuran setelah iman. Bagaimana caranya? Bagaimana cara menanggulanginya? Bagaimana solusinya? Al-Qur'an telah memberikan jawabannya dalam ayat berikut. Wa kaifa takfurun wa antum tutla alaikum ayatullah wa fikum rasuluh Wama may yahtasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim. Caranya adalah bagaimana kamu sampai menjadi kufur. Bagaimana kamu bisa menolak ayat-ayat Allah? Sementara ayat-ayat Allah dibacakan kepada kamu. Dan Rasul berada di tengah-tengah kamu. Artinya, kamu mempelajari kitabullah, mengimaninya dan mengamalkannya. Dan Rasul, sunnah Rasulullah ada dalam kehidupan kamu. Kamu tidak akan kufur, kamu tidak akan murtad, kamu tidak akan mendustakan agama. Selama kamu tetap bersama ayatullah dan di tengah-tengah kamu terdapat sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa berpegang teguh dengan agama Allah, maka sungguhnya ia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Nah itu dia jawabannya. Artinya, kalau kita mau aman dari makar orang kafir, maka kita harus benar-benar memegang teguh pedoman Al-Quran dan As-Sunnah. Itu dia jalan keselamatan dari makar orang kafir. Jadi sebenarnya makar orang kafir itu bukan membunuhi kaum muslimin. Mereka nggak puas. Bahkan itu merupakan kemenangan kaum muslimin dan itu sudah dijanjikan di akhir zaman bahwa kafabi ashabi al-qatl dalam ayat eh, dalam hadis lain disebutkan bahwa ya sunnatullah terhadap umat ini adalah al-qatl. Coba lihat ashabul ukhdud. Sebelumnya ashabul kahfi dan kaumnya bagaimana mereka menghadapi kezaliman penguasa-penguasa zaman ketiga itu. Coba antum baca surat Al-Buruj. Bagaimana kisah ashabul ukhdud yang dinya, yang digali parit kemudian dinyalakan api lalu mereka dilempar ke dalamnya. Wa manakum minhum illa ayyuminu bil azizil hamid. Illa bil illa billahil al azizil hamid. Ya. Mereka tidaklah menyiksa kaum mukminin melainkan karena mereka beriman kepada Allah yang maha perkasa lagi maha terpuji. Keinginan mereka sebenarnya apa? Bukan ingin membunuh. Mereka nggak puas itu. Ini kemenangan bagi bagi orang-orang yang yang terbunuh. Kemenangan. Itulah dia syahada atau al fawz Itu adalah, al fawz kemenangan di akhirat dan kemuliaan di dunia. Keinginan mereka yang utama adalah bagaimana kaum muslimin ini keluar dari agama. Keluar dari ajaran agama. Mengikuti cara-cara mereka. Itu yang diinginkan oleh musuh-musuh Islam, orang-orang kafir. Bagaimana kaum muslimin ini mengikuti tingkah laku mereka dalam sebagai dalam e, seluruh aspek kehidupan. Mulai dari keyakinan, ibadah kalau bisa niru-niru mereka juga. Gereja, di gereja nyanyi, di masjid juga kalau bisa nyanyi juga. Nasir ria juga sebagaimana dilakukan oleh sebagian kelompok Islam. Seperti yang diperagakan oleh A'agim di Bandung ada yang telepon kepada saya mengeluhkan, ya Ustaz bagaimana ini? Nasib sudah masuk ke masjid. Saya katakan itu musibah akhir zaman. Itulah yang dikabarkan oleh Rasulullah. Tetapi anna sana namangkan aku belakum sibran <laughs> sibrin zira'an bi zira'in. Kamu akan mengikuti tradisi orang-orang yang telah lalu. Itu Yahudi dan Nasrani sebagaimana yang dijawab oleh Rasulullah ketika para sahabat bertanya, Siapa mereka wahai Rasulullah? Apakah mereka Yahudi dan Nasrani siapa lagi kalau bukan mereka? Bid'ah demi bid'ah dilakukan oleh umat ini. Itulah yang diinginkan oleh orang-orang kafir. Itulah yang diinginkan oleh orang-orang kafir. Maka bernyanyilah, bernasib rialah, kaum muslimin dalam masjid-masjid mereka. Persis seperti yang dilakukan oleh kaum Nasrani. Kalau ini dibiarkan, kita nggak tahu bagaimana nanti anak cucu kita 10-20 tahun kemudian. Begitulah penyimpangan setan menyesatkan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Membuat-buat bid'ah dalam agama mereka. Tanyakan kepada mereka, adakah syariat Nabi Isa bernyanyi-nyanyi dalam gereja? Dalam tempat ibadah. Dari mana itu? Bid'ah yang mereka lakukan. Nah, demikian ikhwani fiddin Allah wa iyakum. Kalau umat ini tidak hati-hati terhadap makar orang kafir, maka hasilnya adalah yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Kamu bisa murtad kembali dari agama kamu setelah keimanan. Artinya kamu akan meninggalkan agama. Meninggalkan ajaran agama sedikit demi sedikit. Satu, dua, tiga, dan seterusnya. Satu hilang, dua terbilang. Hari ini bid'ah seperti itu muncul. Besok nggak tahu lagi bid'ah apa yang akan muncul. Nah, ikhwani fiddin, itu makar orang kafir. Kalau soal tertumpah darahnya kaum ya, eh, darah kaum muslimin, kita katakan kaum muslimin dari dahulu sampai sekarang telah merasakan hal itu. Coba antum tahu, ketika Baghdad direbut oleh tentara Hulaku Khan, bangsa Tatar, Berapa juta kaum muslimin yang mati dalam satu hari? 14 juta. Itu yang tercatat dalam sejarah. Hingga Ibnul Athir dan Ibnu Katsir dalam tarikh mereka berdua, tarikh Islam dan Al-Bidayah wa Nihaya mengatakan kalaulah tidak ingin, kalaulah bukan karena keinginan me, me, me, mengabarkan hal ini kepada generasi berikutnya untuk mengambil pelajaran, kami malu menceritakannya. Kami malu menceritakannya. Kalau lakukan tujuan untuk memberi pelajaran kepada generasi berikut, kami malu menyebutkan kisah ini. Nah itu ikhwan Ibn Begitulah dia sunnatullah yang berlaku. Ya atas umat ini. Jadi kematian kaum muslimin itu bukanlah akhir segalanya. Bahkan beruntunglah orang-orang yang dapat menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan akidah yang benar ini keberuntungan, kemenangan baginya. Nah, demikian ikhwani fiddin hazani Allah wa iyakum. Tapi merupakan kiamat, musibah besar. Jika umat ini ya tetap dia dibiarkan hidup ya, tapi dalam keadaan menyelisihi, melanggar sunnah-sunnah Nabi mereka, mengikuti pola tingkah laku orang-orang kafir dalam kehidupan mereka. Jadi orang-orang kafir itu makar mereka adalah bagaimana iman kamu itu goyah, mengikuti mereka, ya. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Mata syabaha kaumun bi kaumin illa tasyabahal qulub bil qulub. Tidaklah satu satu orang atau satu kaum menyerupai kaum yang lainnya, pastilah hatinya akan terpaut dengan kaum yang dia tiru. Kalau antum meniru bentuk lahiriah orang kafir, maka secara otomatis hati kamu juga akan tertambat terkait kepada orang yang kamu tiru. Coba lihat pemuda-pemuda Islam, generasi muda Islam yang meniru-niru ya, bintang-bintang film dari Barat. Bagaimana kamu kalian dapati hatinya? Pasti akan terkait. Minimal menyukainya, minimal lagi tidak membencinya. Itulah dia ya, arti dari perkataan Abdullah bin Mas'ud, "Ma tashabaha qawmun bi qawmin illa stabaha al-qulub bil qulub." Illa al qulub bil qulub. Tidaklah satu kaum meniru ya, kaum yang lain, ya tidaklah seorang atau satu kaum meniru kaum yang lain, melainkan hatinya juga akan terpaut kepada kaum yang dia tiru, orang yang dia tiru. Nah itu dia tujuan orang-orang kafir. Bagaimana umat Islam ini menjadi umat yang mengikuti, bukan menjadi panutan dan yang diikuti. Ya, kita akan tidak punya izah menampakkan identitas keislaman kita. Dalam akidah, politik, dakwah, prinsip hidup dan lain sebagainya. Seolah-olah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum menyampaikan semua itu kepada kita hingga kita butuh mengambilnya dari orang-orang kafir. Seolah-olah cara dakwah belum diajarkan kepada kita oleh Rasulullah kepada kita hingga kita butuh cara-cara dakwah orang-orang kafir. Ikhwani azani Allah wa iyaqum. Nah di sini <clears throat> penulis menjelaskan kepada kita ya, iman kalian akan tetap kokoh selama kalian membaca Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, hal itu tidaklah aneh bagi orang yang meyakini bahwa Allah telah menjadikan sumber kehidupan dalam wahyunya. Ya, wahyu Allah, Al-Quran merupakan sumber kehidupan. Allah mengatakan, Ya ayuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idha da'akum lima yuhyikum. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul. Apabila Rasul menyuruh kamu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepada kamu, yaitu wahyu. Rasulullah menyeru kamu kepada wahyu. Kehidupan yang paling berharga adalah kehidupan hati. Orang yang paling berharga hidupnya adalah orang yang paling komitmen mengikuti wahyu Allah. Dialah yang aman dari kesesatan dan kekufuran. Aman dari makar musuh-musuh Islam. Aman dari makar orang-orang kafir. Ya, selamat dari makar orang-orang kafir selamat dari makar setan. Nah itulah yang kita inginkan. Kita bisa terhindar dari hal itu. Nah dari situ kita dapat memahami sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah masyhur atau mungkin sudah tahu taraktu fikum syai'aini lan tadillu ba'dahuma kitab Allah wa sunnati wa la yatafarraqa hatta yarida alayya al-hawd Aku tinggalkan bagi kalian dua perkara. Kalian tidak akan sesat selama kalian berpegang teguh kepada keduanya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Ya selama kita mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, menurut pemahaman As-Salaful Ummah, dalam segala hal yang kita hadapi, besar maupun kecil, maka kita akan aman dari mengikuti orang-orang kafir. Dari makar orang-orang kafir. Coba lihat di sini sikap Abu Bakar As-Siddiq. Antum tahu kenapa Abu Bakar digelar As-Siddiq? Dalam riwayat yang sahih disahkan oleh Syekh Al-Albani disebutkan kisah setelah terjadinya Isra dan Mi'raj Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menceritakan ya, pengalaman beliau itu kepada orang-orang musyrik dan orang-orang musyrik menjadikan hal itu sebagai momen untuk menggoyahkan keimanan sebagian kaum muslimin. Dan memang sebagian kaum muslimin goyah keimanannya. Ya. Para orang musyrik mengatakan coba lihat itu Muhammad, dia bercerita begini dan begitu, nggak masuk akal. Dia katakan dia pergi ke Baitul Maqdis dalam waktu sehari kemudian kembali lagi ke Mekah itu nggak mungkin. Bohong, takhayul, dongeng kata mereka. Lalu mereka mendatangi Abu Bakar As-Siddiq ya mendatangi Abu Bakar As-Siddiq dan berusaha untuk menggoyahkan iman Abu Bakar As-Siddiq. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Sekiranya beliau Rasulullah, coba lihat ini sikap seorang sahabat yang mulia. Sekiranya beliau menceritakan kisah yang lebih aneh dari itu, yang lebih heboh dari itu, ini saya akan aku benarkan. Yang lebih aneh dan lebih heboh dari kisah Mi'raj tersebut, saya aku akan benarkan. Bagaimana aku tidak membenarkannya? Aku membenarkan beliau yang menyampaikan berita-berita dari langit. Nah ini sikap As-Siddiq. Dari situlah beliau digelar Abu Bakar As-Siddiq. Ya, karena keteguhan iman beliau dalam menghadapi makar orang-orang kafir yang berusaha menggoyahkan keimanan beliau. Ya. Menggoyahkan keimanan Abu Bakar Siddiq. Coba lihat bagaimana sikap beliau. Beliau mengatakan di sini, "Lastu tarikan syai'an karena Rasulullah ya'malu bihi illa 'amiltu bihi." Fa inni akhsha in taraktu syai'an min amrihi an azir. Rawahu Bukhari dan Muslim. Beliau mengatakan, tidak aku tinggalkan satupun perkara yang telah dilakukan oleh Rasulullah, melainkan telah aku lakukan. Aku berusaha mengikutinya. Karena aku takut terdesak karena meninggalkan sebuah perintah beliau. Itu sikap seorang as Nah inilah yang harus menjadi panutan kita. Bukan datang hadis diolah dengan akal, berusaha untuk ditolak. Sebagaimana hadis yang sering kita sampaikan, saat tariku umat ala salasin wa sab'ina firqah. Umat ini akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Sebagian orang berusaha menolaknya. Wah, nggak mungkin itu. Masa 72 masuk neraka semua satu yang selamat. Sebagian orang berusaha menolak hadis ini. Pada hadis ini adalah sahih. Diriwayatkan dari belasan sahabat dan telah dikatakan mutawatir oleh Al-Imam Suyuti. Artinya hadis ini sahih. Perpecahan umat ini menjadi 73 golongan. Lalu apa dada kita terlalu sempit untuk menerimanya? Atau kita berat untuk menerima konsekuensi dari hadis ini. Nah, di situ hawa nafsu lah yang bermain. Hawa nafsu yang bermain. Nah, masih banyak lagi hadis-hadis yang lain yang berusaha ditolak oleh sebagian orang karena tidak sesuai dengan akal dan pikiran mereka. Ya seperti hadis bubab. Ya jatuhnya lalat ke minuman. Menurut perintah Rasul, anjuran Rasul itu dicelupkan kemudian dibuang dan airnya silahkan diminum. Jangan dibuang. Demikianlah Al-Islam mengajari kita hemat, jangan membuang-buang air. Wudhu meskipun di sungai itu jangan membuang-buang air. Itu ajaran Islam, itulah dia ajaran Islam. Ya, Islam mengajarkan kita, kepada kita seperti itu, hemat dalam segala hal, tidak boros. Meskipun da, segelas air, kalau bisa jangan dibuang, diminum. Meskipun lalat jatuh ke dalamnya, dicelupkan karena Rasulullah menjelaskan Ya pada satu salah satu sayap terdapat racun dan sayap yang lain terdapat obat penawarnya. Jadi silahkan celup untuk menawarkan racun, buang, kemudian silahkan minum air tersebut. Nah ini hadis ini berusaha ditolak oleh sebagian orang dengan mengatakan wah jijik dan lain sebagainya tidak sesuai dengan ya kaidah-kaidah kedokteran dan lain sebagainya berusaha menolak hadis Rasulullah ini. Ya, nah, demikian ikhwan fitina azan ya Allah wa yakum. Seperti itulah yang diinginkan oleh orang-orang kafir terhadap kaum muslimin. Bagaimana mereka tidak lagi menghargai ya hadis-hadis Rasulullah sallallahu hadis-hadis dari nabi mereka. Baik. Ikhwan fitnah azan ya Allah wa yakum. Itulah sidik umat ini. Beliau khawatir dirinya tersesat dari siratul mustaqim karena mengabaikan satu sunnah Nabi. Padahal beliau adalah seorang yang sangat teguh dalam memegang sunnah Nabi. Mulai dari sunnah yang paling besar sampai yang paling kecil. Nah demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Di sini sebutkan Ya, satu kaidah yang sangat agung bagi kita bahwa kita dapat selamat dari makar orang kafir yaitu pemurtadan dari agama mengikuti cara-cara mereka hanya dengan mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah dalam segala aspek kehidupan kita. Jika nilai itiba itu melemah, maka perlindungan juga akan kurang perlindungan dari makar orang-orang kafir itu juga akan melemah. Seiring dengan melemahnya nilai itibar kita. Semakin kuat nilai itibar kita kepada sunnah Rasul, ya kepada Al-Quran dan As-Sunnah, maka semakin ya besar juga ya perlindungan kita ya dari makar-makar mereka. Itulah yang disebutkan dalam ayat la tahzan innallaha ma'ana kepada Abu Bakar As-Siddiq. Yang ketika itu mereka berdua dikejar-kejar oleh orang-orang kafir yang berusaha untuk membunuh beliau. Ketika itu beliau dalam perjalanan hijrah ke Madinah. Pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Abu Bakar, dan Inna innallaha ma'ana." Perkataan Inna innallaha ma'ana itu mencakup ya. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama kita ini mencakup perlindungan, penjagaan taufik dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka berdua. Karena mereka berdua dalam ya dalam keadaan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Jangan bersedih hati, jangan berduka cita, sesungguhnya Allah bersama kita. Intan surullaha yansurkum. Nah, demikian ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Jadi kita harus mengikuti Al-Qur'an dan As-Sunnah Ya, jika ingin selamat dari makar orang-orang kafir. Nah, di sini ada satu kisah yang disebutkan oleh penulis diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud. Coba antum yang punya buku buka halaman 48. Ya. Di situ kisah yang sangat panjang. Ya, saya ringkas ceritanya yaitu selepas mengerjakan sholat Isya Rasulullah membawa Abu Abdullah bin Mas'ud keluar hingga sampai di Batha Mekah yaitu tanah lapang luas di kota Makkah. Beliau memerintahkannya duduk dan membatasinya dengan garis. Lalu beliau berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, "Tetaplah engkau di garis itu karena akan datang beberapa orang kepadamu dan janganlah engkau ajak bicara karena mereka juga tidak akan mengajakmu bicara. Artinya tidak usah berkomunikasi dengan mereka. Lalu Rasulullah berangkat ke tempat yang beliau kehendaki. Abdullah bin Mas'ud duduk di garis itu. Ya, tidak lama kemudian datanglah beberapa orang yang warna kulit dan rambutnya hitam seperti tir, yaitu menakutkan. Di malam yang gelap datang orang yang hitam legam, kulit dan rambutnya hitam, sampai-sampai aku tidak dapat melihat aurat dan kulit mereka, sangkin hitamnya. Mereka mendatangiku namun tidak melewati garis tersebut. Abdullah bin Mas'ud sebagaimana instruksi Rasulullah tidak mengajaknya bicara. Diam saja. Dan tidak juga beranjak dari garis tersebut. Bukan karena wah ini mengerikan lari tidak, tapi tetapi garis yang telah Rasulullah berikan itu. Namun dan kemudian tidak lama kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali dan beliau duduk di garisku, ya di dalam garis. Kemudian berkata, aku tidak tidur semalaman. Beliau duduk bersamaku di garis, kemudian beliau menyandarkan kepala beliau di pahaku lalu tidur. Beliau biasanya mendengkur kalau tidur. Rasulullah biasanya kalau tidur mendengkur. Kata ahli kesehatan, ada di sana fungsi tidur mendengkur. Ya. Allah alam isawab, tapi yang jelas begitulah ya. Namun juga ini nggak bisa ya kita paksakan ya. Sebagian orang ada yang tidur mendengkur, Enggak ya ada yang tidak kan begitu ya. Jadi ini bukan ber, apa namanya? Uh, ini adalah uh, sunnah jibiliyah yang ya mungkin sebagian orang bisa tidur menunggu sebagian lagi tidak. Baik. Nah setelah itu datanglah beberapa orang lelaki mengenakan kain putih. Wajah mereka sangat tampan, mereka mendatangiku, sebagian dari mereka duduk di dekat kepala Rasulullah. Lalu mereka saling berbincang. Ya, jadi Abdullah bin Mas'ud juga tidak berbicara kepada mereka. Sebagaimana tadi datang orang-orang yang hitam legam, beliau tidak berbicara, tidak mengajaknya berkomunikasi, datang orang-orang yang putih, tampan, bersih. Beliau juga tidak mengajaknya berbicara sesuai dengan anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah demikian komitmen ya, Abdullah bin Mas'ud di dalam menepati, mengikuti, menaati perintah dan pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, coba lihat, perhatikan kisah yang agung ini. Kepatuhan Abdullah bin Mas'ud mengikuti arahan Rasulullah ketika beliau memerintahkannya agar tetap di tempat, ya, ia terhindar dari kejahatan serombongan orang yang mendatanginya dalam bentuk yang amat menakutkan. Padahal pemisah antara dirinya dengan orang-orang yang mengerikan itu hanyalah sebuah garis. Sekiranya angin berhembus kencang, niscaya akan terhapus garis tersebut. Namun, ini garis bukan sembarang garis. Ini adalah garis sunnah. Ya, artinya beliau tetap menjaga sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan bagaimanapun. Ya, dalam keadaan bagaimanapun. Ini keamanan dari ya, kekufuran, kekalahan, kehancuran, kebinasaan, yaitu tetap memegang teguh sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Imam Syatibi mengatakan di dalam kitabul I'tisam, Elam anna al-halak fi ittiba'is sunnati najat Ketahuilah bahwa hancur lebur dalam mengikuti sunnah itu adalah keselamatan. Ya. Kehancuran, hancur lebur kita dalam mengikuti sunnah Rasul itu hakikatnya adalah keselamatan. Ya hakikatnya adalah keselamatan. Nah ini ini kisah yang pertama. Ya kisah Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala sebagai tatbik dari penerapan dari kaidah tersebut. Artinya beliau tetap memegang teguh ya pesan-pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi bagaimanapun. Artinya beliau tidak lantas lupa manhaj dalam menghadapi kondisi-kondisi tertentu. Saya contohkan. Ada contoh yang lainnya yang hampir mirip dengan ini. Ketika terjadi fitnah falqul Quran, yaitu pemaksaan kehendak keyakinan Quran makhluk pada zaman pemerintahan Al-Wasif. Beberapa orang fuqaha Baghdad, ahli fikih dari kota Baghdad datang mengadu kepada Imam Ahmad. Datang mengadukan tentang kesesatan, penyimpangan, kezaliman yang telah dilakukan oleh Al-Wasif yaitu dia memaksakan umat untuk menganut keyakinan sesat Al-Quran makhluk. Yang kedua menyiksa bahkan membunuh orang-orang yang tidak mau mengikuti akidah ini. Ya ini kita katakan merupakan penyimpangan yang sangat besar. Penyimpangan akidah. Mereka datang menemui Imam Ahmad dan berkata, melapor. Ya Imam Ahmad, ya Abu Abdillah, kami sudah tidak puas, tidak suka lagi dengan pemerintahannya. Ya, dengan kekuasaannya. Ini Al-Wasif. Dia telah melakukan ini dan ini. Artinya mereka ingin beliau turut serta bersama mereka membangkang, memberontak terhadap Al-Wasif Billah. Karena alasan dia telah melakukan ini, ini, dan ini. Yaitu memaksa orang meyakini keyakinan sesat, bahkan kufur. Yaitu Al-Quran makhluk. Lalu apa kata Abdullah uh, Al-Imam Ahmad rahimahullah dalam kondisi seperti itu apakah beliau lantas lupa manhaj? Ya, terkondisi dengan laporan-laporan seperti itu, berita-berita seperti itu, ya. Aduan-aduan seperti itu, keluhan-keluhan seperti itu, lantas beliau lupa manhaj? Tidak. Beliau mengatakan hendaknya kalian mengingkari dengan hati kalian atau dalam hati kalian. La tanzi'u yadan min ta'ah. Jangan kalian cabut ketaatan darinya. Artinya jangan kalian membangkang terhadapnya. Jangan kalian membangkang terhadapnya. Karena kerusakan yang akan timbul lebih besar. Irhamu ampusakum. Sayangilah diri kamu dan diri orang-orang yang mengikuti kamu, kata Imam Ahmad kepada mereka. Hingga Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar bagi kamu. Kemudian beliau mengatakan karena cara seperti itu membangkang terhadap penguasa khilafus sunnah, menyelisihi sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu dalam kondisi yang sangat gawat, penyimpangan akidah, kufur. Maka orang eh, meyakini keyakinan Al-Quran makhluk datang beberapa ahli fikih dari kota Baghdad ingin Imam Ahmad turut serta bersama mereka membangkang memberontak terhadap Al-Wati. Apa jawaban Imam Ahmad? Apakah terkondisi dengan keluhan-keluhan seperti ini? Wah, kalau begitu mari kita berontak. Kita kumpulkan orang. Bukan gak mungkin. Bukan hal yang sulit bagi Imam Ahmad untuk mengumpulkan massa. Mudah untuk memobilisasi massa untuk orang selevel Imam Ahmad bukanlah hal yang sulit. Buktinya apa? Ketika beliau wafat, seluruh kota Baghdad itu penuh dengan orang-orang yang ingin mengantarkan jenazah beliau ke kubur. Artinya pengaruh, beliau tidak kurang pengaruh. Apakah dengan itu lantas beliau gunakan untuk ya, untuk melakukan hal-hal yang menyelisihi manhaj salaf, memberontak terhadap penguasa yang menimbulkan pertumpahan darah, kekacauan, mudarat bagi kaum muslimin? Tidak. Ini sikap Imam Ahmad. Ya, dalam kondisi seperti itu, itulah dia kalau ilmu yang membimbing. Ya, ilmu yang membimbing. Tapi kalau kejahilan, hawa nafsu, mungkin kita sudah ya sudah terpancing untuk ikut-ikutan kan begitu? Wah, kapan lagi? Inilah dia kesempatannya. Kita mobilisasi masa kita turunkan al-wasik al billah. Bukan tidak mungkin dan bukan hal yang sulit bagi Imam Ahmad. Tapi beliau mengatakan eh, hendaknya kamu mengingkari dengan hati kamu dan jangan kamu cabut ketaatan dari darinya wala tanzi'u yadan min